Diawali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad dan dalam Sunnah As-Sunan Asim dan juga dalam Sahih Ibn Hibban dan lain-lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda inna likulli abidin dalam riwayat lain inna likulli amilin atau amalin syirah wa likulli syirratin fatrah fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'ah فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى وأفلح ومن كانت man kanat إلى غير ذلك فقد هلك kata Nabi Allah Sallallahu alaihi Wasallam dalam hadis ini inna li kulli abidin atau inna li kulli amalin sesungguhnya bagi setiap orang yang beribadah atau setiap orang yang beramal atau dalam lafaz sesungguhnya setiap amalan ada masa syirah, masa semangat. Masa orang <laughs> mendapatkan kemudahan untuk mengerjakannya, mendapatkan kemampuan, kesehatan, kekuatan, mendapatkan kemudahan. Walikulli syirratin fatrah. Dan sesungguhnya setiap masa-masa semangat itu ada masa-masa fatrah. Masa lemah. Masa malas. Masa susah untuk mengamalkan sunnah-sunnah. Untuk beribadah. Fa'imma ila sunnah. Wa imma ila bid'ah. Maka masa-masa tersebut tidak selalu sama. Kadang ada masa syirah, kadang ada masa fatrah. Kadang ada masa semangat, kadang ada masa lesu. Dan ini barakallahu fikum sudah sunnatullah fil kaun demikian keadaannya. Sebagaimana iman bertambah dan berkurang, semangat juga naik dan turun. Maka kata Nabi allah saw, fa imma ila sunnah wa imma ila bid'ah. Ada dua kemungkinan imma kepada sunnah atau kepada bid'ah. Ketika semangat, apakah kepada sunnah atau kepada bid'ah? Ketika lemah, ketika lesu, apakah kepada sunnah atau kepada bid'ah? Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad ihtada. Atau dalam riwayat Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah. Adapun siapa yang masa semangatnya tetap di atas sunnah, maka dia selamat. Terbimbing dengan hidayah. Terbimbing untuk mendapatkan falah, kebahagiaan, kejayaan. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik. Demikian pula fatrah. Kalau kepada sunnah selamat. Tetapi kalau fatratuhu ila ghairi dhalik, kalau fatrahnya tidak kepada sunnah tapi kepada selain sunnah, faqad halak. Maka dia akan binasa. Qanabidina azakumullah. Dimulai dengan ini. Sebagai pijakan, sebagai patokan. Bahwa masa-masa tersebut, masa semangat, masa turun semangat, masa lesu, masa jenuh. Jangan keluar dari sunnah. Jangan keluar dari sunnah. Sebagaimana makna semangat atau sebagaimana masa-masa semangat, jangan keluar dari sunnah. Demikian pula di masa-masa jenuh, jangan keluar dari sunnah. Ada sebagian manusia yang kalau semangat melampaui batas, keluar dari sunnah, ekstrim, berlebihan, puasa puasa wisal bersambung-sambung padahal dilarang. Puasa puasa dahar. Setiap hari puasa. Dilarang oleh Nabi. Jangan. Kalau kamu puasa-puasa tiga hari sebulan. Ayam al Aku lebih kuat dari itu ya Rasulullah. Kalau gitu puasa saja Senin Kamis tiap minggunya, tiap pekannya. Ya Rasulullah SAW, aku kuat lebih dari itu. Kalau gitu puasa sehari, buka sehari. Dan gak ada puasa yang lebih baik dari itu. Itu puasa saudaraku Daud alaihissalam. Sampai di akhir hidupnya sahabat yang mulia yang sangat semangat ini berkata, sungguh demi Allah, duhai kiranya aku menerima nasihat yang pertama. Ini tiga hari sebulan. yang sahur mati Karena merasa di akhir-akhir hidupnya berat. Duhai aku menerima nasihat Rasulullah SAW yang pertama. Barakallahu fiikum. Maka ketika semangat jangan melampaui batas. Jangan kemudian puasa dahar. Dilarang oleh Nabi. Tayyib yang sebaliknya sekarang. Ketika masa lesu. Bagaimana masa lesu kok kepada sunnah? Bagaimana masa jenuh kok kepada sunnah? Artinya kalau engkau dalam keadaan ngantuk ya tidur. Kalau engkau dalam keadaan lelah ya istirahat. Kalau engkau dalam keadaan tidak mampu, ya, kerjakan yang wajib-wajibnya. Artinya tidak keluar dari syariat. Tidak keluar dari agama, nggak keluar dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ini barakallahu fikum. Kata Nabi Rasulullah Sallam, "Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad ihtada." Kalau di masa semangatnya tetap di atas sunnah, terbimbing dia. Maka barakallahu fiikum. <clears throat> Agama ini jangan dengan perasaan, jangan dengan emosional. Mumpung semangat kemudian kamu kerjakan yang melampaui batas. Akhirnya kepentok dengan masa jenuh. Ketika masa jenuh, naudzubillah, ada beberapa orang yang sampai menyatakan gak sunah-sunahan. Astagfirullah. Astagfirullah. Bahkan ada seorang akhwat yang mengatakan gak Islam-Islaman. Terjadi. Dibuka cadarnya, dibuka hijabnya. Bukan hanya cadarnya, kerudungnya dibuka. Dan mengatakan gak ada Islam-Islaman. Ketika dia kecewa, ketika dia jatuh, ketika dia dalam keadaan jenuh. Na'udzubillah min dhalik. Sehingga hati-hati. Masa-masa itu Allah pergilirkan sebagai ujian. Kadang ada masa syirah, kadang ada masa fatrah. Disebutkan oleh Ahmad Syakir rahimahullah dalam syarahnya ketika mensyarah hadis ini. Kata beliau anna hiddatal amr tanaqasa ila hudu'in wa fatrah. Kata beliau bahwa yang namanya semangat pada satu urusan itu kadang-kadang tanaqas, berkurang, berkurang, berkurang. Ila hudu'in wa fatrah, sampai kepada titik jenuh pada titik lemah, titik dhaaf. Fayajtahidul mujtahid fil ibadah. Maka hendaklah seorang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguhlah. Tapi jangan ngulu. Wa qad yaghlu fi syiddah wa tamassuk. Kata Ahmad Syakir rahimahullah, kadang-kadang orang yang yajtahid, yang bersungguh-sungguh, sedang semangat, qad yaghlu, kadang-kadang hulu, berlebih-lebihan. Fi syiddah, ekstrim dalam berpegang melampaui batas ini khonibin azakumullah tidak baik akibatnya porsinya masing-masing sudah diajarkan oleh Nabi maka ada istilah tegakkan sunnah dengan cara sunnah ada istilah tegakkan sunnah dengan cara sunnah Artinya karena sebagian orang menegakkan sunnah tapi nggak dengan cara sunnah melampaui batas. Dalam satu bidang ekstrim, bidang lain terbengkalai, ditinggalkan. Dalam satu bidang dia berlebih-lebihan, di bidang lain nggak pernah ditengok. Seakan-akan agama cuma satu masalah saja. Ini barakallahu fikum. Berarti dia dalam keadaan tidak mempelajari porsi-porsinya masing-masing. Di mana porsi tauhid, yang tentunya itu yang paling tinggi dan paling penting. Di mana porsinya termasuk di sunnah. Usul harus dipentingkan. Baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Qala <clears throat> dikatakan oleh Ahmad Syakir selanjutnya, summa tahda." Pada suatu saat semangat yang tadi sampai hulu ekstrim menurun. Tahda hajjatuhu ketajamannya berkurang, semangatnya berkurang ila qasdin fil amr, sampai pada batas tengah-tengah qasd. Kadang ada yang turun terus dari al-qasd sampai di bawahnya. Keluar lagi dari sunnah. Al-qasd, al-qasd, Tablu Kata para ulama, al-qasd, al-qasd, Tablu dengan yang tengah-tengah kamu akan mencapai tujuanmu. Tetapi kalau engkau pacu terus kudamu, pacu terus semangat ingin cepat, ingin cepat, ingin cepat, tidak akan dicapai tujuan dan nggak akan tersisa kendaraan. Tujuan nggak tercapai, kendaraan nggak tersisa. Kuda yang ini sakit, kuda yang itu mati, Kuda yang itu patah kakinya karena dipacu terus ya. tetapi yang al-qasad al-qasad tablu pakai pacu ketika saatnya kuda lelah istirahat kamu tidur kudanya istirahat ya. setelah segar kembali berjalan kembali akan mencapai tujuan baik ini yang dimaksud dengan al-qasad al-qasad ya. demikian pula barakallahu fikum beragama yang ekstrim biasanya berakhir dengan kejenuhan. Berakhir dengan kapok, berhenti, total berhentinya. Saya pernah melihat seorang ngaji baru. Tiba-tiba perubahannya Masya Allah. Mengagumkan. Drastis, drastis, drastis. Cepat sekali sampai hampir semua orang terkagum dan terkejut dengannya. Semua apa yang bisa dilakukan dilakukan dari sunnah-sunnah. Tapi sebentar kemudian hilang kembali. Saya tanya kemana si Fulan? Banyak yang nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Begitu ada yang tahu, sudah kembali menjadi awam lagi dan main gitar. Ini terjadi. Silahkan tanyakan pada ikhwah di Cirebon sana menyedihkan. Sampai suruh orang untuk nasihati. Sulit. Kenapa kira-kira? Jenuh. Kenapa? Karena dia seperti yang digambarkan tadi, dipacu terus kudanya, akhirnya tidak mencapai tujuan, tidak menyisakan kendaraan. Masalah hidayah, Kembali kepada ucapan Ahmad Syakir rahimahullah. Qala fa abana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna al-fatrah allati ta'aqqab al-ghulu yanbaghi an takuna ila sunnah. Maka <laughs> Nabi menjelaskan masa fatrah, masa jenuh tadi yang biasa mengikuti al-ghulu yanbaghi an takuna ila sunnah. Semestinya tidak boleh keluar dari sunnah. Jangan keluar dari sunnah tetap kembalinya pada sunnah. Karena sunnah itu mengajarkan sekian ya, sunnah-sunnah dan ini yang wajib. Ini yang dianjurkan dan ditekankan. Ini yang dianjurkan tapi tidak muakkadah. Ini yang dikatakan sebaiknya. Ini yang dikatakan pelengkap. Ini yang dikatakan bertingkat-tingkat. Ya tafawat. Maka ketika kamu jenuh, jangan kewajiban yang ditinggalkan. Kalau kamu dalam keadaan jenuh, jangan perkara-perkara yang muakkad, yang ditinggalkan. Jangan perkara-perkara yang aham syaih. Jangan. Tetaplah di atas sunnah. Ini barakallahu fikum. Maka siapa yang ketika masa fatrah tetap di atas sunnah, tetap di atas syariah, maka inilah orang yang akan falah, orang yang akan mendapatkan bimbingan hidayah. Wal akhdhu biha wa adamu tahawun bitarkiha hatta yazman tariqul huda. Maka Siapa yang mengambil dengan sunnah, tetap di atas sunnah, berpegang dengan sunnah, tidak melalaikannya, tidak meninggalkannya, hingga dia tetap istiqamah di jalan huda, di jalan petunjuk, maka inilah. Faqad ihtada, kata Nabi. Atau fakad aflah, dalam riwayat. Amma idha kanatil fatrah ila taqsir, adapun masa fatrahnya ila taqsirin wa ihmalin Fa'innaha halak. Kalau fatrahnya masa jenuhnya justru kepada taksir, meninggalkan amalan-amalan saleh, amalan-amalan ibadah, meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, atau ihmal, melalaikan, fa'innaha halak. Itu adalah kebinasaan. Kehancuran. Kehancuran yang lebih besar daripada kehancuran fisik. Karena kehancuran agama lebih mengerikan. Artinya balal. Qanibrin a'azakumullah muslim yang saya hormati. Beberapa ikhwah merasa jenuh dengan sesuatu meninggalkan ta'lim. Setelah meninggalkan ta'lim jauh dari ikhwah. Setelah jauh dari ikhwah berani meninggalkan sunnah-sunnah. Setelah berani meninggalkan sunnah-sunnah sampai berani meninggalkan yang wajib Sampai berani mengerjakan yang haram, kemudian naudzubillah tenggelam dengan berbagai macam maksiat. Ya. Dan itu urut-urutannya sering terjadi hampir seperti itu. Ya. Maka hati-hati. Ya. Di masa fatrah ataupun di masa syirah hendaklah di atas sunnah. Hendaklah di atas bimbingan istiqamah. Di atas perintah Allah dan Rasulnya. Demikian dimulai pembahasan tentang hukum salaf alal mar'i biqarinihi wa mamsyahu. Saya sempat berpikir apa yang dimaksud oleh penulis dan apa kaitannya hadis ini dengan pembahasan masalah teman. Allah taala alam. Sepertinya apa yang kita singgung tadi. Beberapa orang ketika sudah masanya masa fatrah kemudian meninggalkan teman-temannya berkata dengan teman-teman lain dalam tanda petik meninggalkan ashabul khair ila ashabis syar meninggalkan ahlu sunnah kepada ahlu dalal hati-hati ini barakallahu fikum kadang-kadang terjadi masa semangat Masya Allah tiap hari datang ke masjid Tiap hari dia bertemu ikhwah, bahkan hidupnya seluruhnya hampir semuanya untuk dakwah, untuk ngurusi daurah, untuk ngurusi kajian, untuk ngurusi semuanya. Seakan-akan nggak punya capek. Masya Allah. Tiba-tiba di masa jenuh hilang. Aina huwa? Wa ila aina? Kemana? Ila aina dahab? Ternyata mulai jenuh. Kemudian menjauh dan punya teman-teman baru dalam tanda petik. Siapa mereka teman-teman barunya? Imma hizbiyin, sururiyin, paling ringannya ashabul awam, orang-orang awam yang nggak ngerti agama. Yang kamu berbuat dosa pun mereka ketawa. Diam. Mendukung kamu. Tidak menyalahkan kamu. Dan itu Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasbir nafsaka Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Tetaplah engkau sabar bersama orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Siapa mereka? Orang-orang saleh. <clears throat> sabarlah bersama orang-orang yang saleh. Di masa syirah ataupun di masa fatrah. Bersabarlah bersama ahlus sunnah. Walaupun kau ditegur dengan keras. Walaupun kau dimarahi oleh ustadzmu. Walaupun kau dikatakan dengan kalimat yang kasar. Bodoh kamu. Kalau itu adalah nasihat untuk mengembalikan kamu pada sunnah. Jangan dijadikan perkara itu perkara yang menjauhkan kamu dari ahlus sunnah. Di antara nasihat para ulama tentang masalah talabul ilm adalah sabar dengan ucapan gurumu yang kadang-kadang kasar kepadamu. Tapi karena ingin membimbingmu supaya tetap di atas sunnah, ingin membimbingmu untuk ilmu. Ini barakallahu fikum. Yang kedua, dibawakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang masalah teman. Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya maka lihatlah setiap kalian siapa teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang kalian melihat siapa teman dekatnya. Karena memang manusia mengikuti agama teman dekatnya. Sampai menemui titik akhir. Dalam kimia disebut TA, titik akhir. S dengan air hangat campur jadi apa yang esnya semakin mencair yang panasnya semakin turun sampai menuju titik akhir di antara keduanya maka barakallahu fikum hati-hati ujung-ujungnya akan sama ujung-ujungnya akan sama almar ala dini khalili seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya Faliyamdur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seorang, seorang kalian mestinya melihat siapa teman dekatnya. Pilih orang-orang yang saleh. Orang-orang yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh Tayalisi dan juga dalam Musnad Ibn Rahu ya dalam sunat Abu Dawud wa Tirmidhi dan juga dalam Mustadrak Imam Hakim juga dalam As-Sunnah Al-Baghawi dan disebutkan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al ahadis As-Sahihah nomor 927 Adapun yang kedua hadis yang lebih sahih, lebih ma'ruf dalam Bukhari dan Muslim. Al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh manusia itu seperti tentara yang solid. Fama ta'arafa minha talaf wama tanakara minha khtalaf. Apa yang sama akan akur dan apa yang berbeda akan berselisih. Itu arwah. Ruh-ruh manusia itu seperti junudun mujannada, seperti tentara yang solid. Dan biasanya namanya junud, kalaupun belum pakai seragam, ya, kerja mas sekarang semua pakai seragam. Dulu belum pakai seragam, mesti ada tanda-tandanya. Kalau begini berarti kawan. Ya. Maka dilihat tanda-tandanya. Ya. Kalau sama berarti kawan. Kalau tidak sama berarti lawan. Kalau sama aku. Tidak sama musuh. Al-arwah juga demikian. Padahal dia ruh. Padahal dia ruh dalam tubuh-tubuh manusia. Ketika ada perbedaan pemahaman, ruh ini nggak bisa nyatu. Kamu akan berkata, saya ini nggak cocok sama si pulang. Si ini juga mengatakan, saya itu kaku sama dia. Ada apa? Ternyata ada sesuatu yang berbeda. Apalagi kalau perbedaannya perbedaan prinsip. Apalagi kalau perbedaannya perbedaan akidah. Apalagi kalau perbedaan perbedaan agama. Na'udzubillah. Ya lebih-lebih lagi. Al-arwah junudun mujannadah. Yang namanya ruh. Ruh adalah seperti tentara yang solid. Dia akan mencari yang sama. Dan aku. Begitu berbeda. Menjauh. Menjauh. Dan ini hadis sahih sehingga tidak bisa dibohongi. Gak bisa dibohongi. Walaupun dia berpura-pura, saya sesungguhnya nggak cocok sama mereka, tapi pura-pura cocok akan kelihatan, akan kelihatan nggak betah. Sebentar saja gelisah, akan cepat-cepat pergi dia. Tapi begitu ketemu dengan grupnya yang sama sejenis dengan dia, klop Inna ma'akum Innama nahnu mustahzi'un Aku tuh sungguhnya bersama kalian Tadi itu cuma main-main Seperti para munafikin Datang di majlis Rasulullah Ikut bersama Rasul dan para sahabatnya Lalu bagaimana mereka? Kelisah ya, Datang paling akhir, pulang paling awal Dalam keadaan Tidak betah Setiap dengar suara Teguran Hukum Ya sabun, Menduga bahwa itu perang mereka. Wah, kita kenal lagi nih. Kita kenal lagi. Ya sabun kulla sayhatin alaihim humul aduwu fahdharhum. Ya. Ini para munafikin. Mengira setiap sayhatin alaihim, setiap ada suara, ada peringatan, ada ancaman, mereka merasa itu mereka yang diancam. Ya. Humul adu kata Allah itu musuh kalian sayangnya musuh dalam selimut. Repot. Karena ada di tengah-tengah kita dan kalau kita perlakukan dengan sesuatu dikira memperlakukan sahabatnya sendiri. Ya Rasulullah, da'ni aqtulu. Ya Rasulullah, biar aku bunuh dia. Apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan. Manusia akan berkata, aku membunuh sahabatku sendiri. Ini khonibun azakumullah. Maka tidak sampai diperangi secara fisik, tapi disikapi dengan sikap-sikap yang dicontohkan oleh para sahabat dan para tabi'in dan tabi'it tabi'in diajarkan oleh Rasulullah SAW di antaranya adalah sikap tegas pada mereka dan mengucapkan kalimat-kalimat yang betul-betul jelas. Enam. Kembali kepada kita. Yang berikutnya mutiara yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena judulnya Lamuduril Mansur. Untayan mutiara. Mutiara hadis dari Rasulullah SAW. Mutiara athar dari para sahabat. Mutiara nasihat dari para ulama. Sekarang dari sahabat yang mulia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala a'tabiru an-nasa bi akhdanihim. Ya'tabiru an-nas bi akhdanihim. Ukurlah manusia dengan teman dekatnya. Al-muslim yattabi'ul muslim wal fajir yattabi'ul fajir. Yang muslim akan ikut bersama muslim, yang fajir akan ikut orang fajir. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Prinsip-prinsip salaf selalu bersumber dari dalil-dalil dengan akwal salaf dan tidak bertentangan. Semuanya saling dukung mendukung. Sudah disebutkan di dalam kitab kita ini hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan juga disebutkan sebelumnya pada kajian-kajian yang lalu ayat Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana penyesalan orang-orang dalam neraka. Yauma adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila ya wailata laitani ittakhadtu ya wailata lam attakhid fulanan khalila faqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani Allah gambarkan dengan berita yang pasti bahwa nanti di neraka akan ada orang yang menyesal karena salah memilih teman. Yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqul, ketika seorang yang menggigit jarinya dalam neraka menyesal. Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ya walait ya wailata. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya aku tidak mengambil fulan sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan. Dari zikr. Dari Al-Qur'an. Dari sunnah. Dari ajaran Allah dan Rasulnya. Laqad adallani. Dia telah menyesatkan aku. Sebagaimana disebutkan ababan asbabun nuzulnya. Uqbah ibn Abi Mu'ayyid ketika itu menginginkan menghormati tamu sehingga ketika Rasulullah SAW tidak makan dia berkata kenapa engkau tidak makan aku nggak akan makan makananmu sampai engkau mengucapkan la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah kata dia asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah makan Rasulullah makan ternyata teman-temannya nah ini teman-teman dekat berkata engkau telah bersyahadat engkau telah sobata engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Tidak. Aku cuma menghormati tamu. Kami tidak percaya sampai kau buktikan bahwa kau tidak mengikuti dia. Dengan apa kau buktikan? Buktikan bahwa engkau tidak suka dia dan engkau benci dia. Ya. Maka dia berusaha ingin meludahi Rasulullah SAW supaya teman-temannya ridho. Sampai ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, dia ludahi mukanya. Ternyata ludah itu kembali pada dirinya. Allah takdirkan demikian. Dan membekas di wajahnya. Dan kemudian turun ayat ini kepada Allah Sallam. Yawma ya'udhu zalimu ala yadayhi yaqul Ya laytani takhatu ma'ar rasuli sabila Ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila Laqad adallani an dhikri ba'da ijja'ani Maka syaitan kepada manusia khazula Khalifatina a'azakumullah Orang yang demikian, naudzubillah min dhalik penyesalan dalam neraka tidak akan mengurangi azab. Ini catatan penting. Penyesalan dalam neraka tidak akan mengurangi adab dan gak akan menghentikannya. Gak akan mengurangi adab. La yukhaffafu anhumul adabu walahum yunsarun kata Allah. Gak akan dikurangi adabnya dan gak akan ditolong abadan. Menangis, menangis, menyesal, menyesal, nangis darah sekalipun nggak akan berguna. Karena pintu taubat sudah ditutup. Ditutup ketika seorang sudah gara-gara sudah datangnya ajal. Apalagi ditutup setelah terbitnya matahari dari barat, dari tempat terbenamnya. Maka selesai. Tidak ada lagi taubat. Mau taubat kau menyesal, menangis dari mata. Tapi kalau sekarang kau menyesal, berfaedah. Kalau sekarang kita menyesali, kenapa kita mengambil fulan sebagai temanku? Mulai hari ini aku tinggalkan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala aku selalu mendapatkan sesuatu yang jelek dari dia. Kemaksiatan, kesesatan, syubhat-syubhat, kebingungan. Khonibina lakum muslimin yang saya hormati. tabirun nas biakdanihim. Maka kalau kita ingin memilih teman, lihatlah ya. siapa teman-temannya. Ya tabirun nas biakdanihim al-muslim yattabi'ul muslim wal fajir yattabi'ul fajir. Ukurlah manusia itu dengan teman dekatnya karena seorang muslim akan ikut dengan orang muslim, seorang yang jelek akan ikut orang yang jelek. Orang fajir akan bersama orang yang fajir. Orang yang fajir, apa betah duduk di sini? Gak betah. Akan menjauh. Sebagaimana kita dan antum duduk di tengah mereka. Apa betah? Tidak akan betah. Mutiara berikutnya. Waqala radhiyallahu taala anhu masih dari ucapan beliau dalam kitab al-Ibanah Qala radhiyallahu ta'ala anhu innama yumashir rajul wa yusahib man yuhibbuhu wa man huwa mithluh Sesungguhnya seseorang yumashi akan berjalan bersama seseorang yang dia sukai, yang dia cintai. wa man huwa mithluhu dan orang yang sama seperti dia. Saya ulangi ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya nah, seseorang akan berjalan bersama orang yang dia sukai atau orang yang sejenis dengan dia. Penjahat akan menggandeng tangan penjahat. Seorang yang saleh akan berjalan bersama orang yang saleh. Ahli sunnah akan berjalan dengan ahli sunnah dan ahlul bid'ah akan berjalan dengan ahlul bid'ah. Maka cukup kita lihat man mamsyahu siapa teman jalannya teman jalan yang disengaja, bukan teman jalan yang tidak disengaja. Naik angkutan umum tiba-tiba ada si ya, itu itu tidak dibahas. Ya. Itu Itu Allah wa masya'a fa'al. Tetapi yang dia suka, ya, dia cari. Ayo, eh, kita pergi bersama. Kira-kira siapa yang dipilih? Yang cocok dengan dia, yang sama dengan dia, atau paling tidak yang dia sukai. Dan kaidah yang diriwayatkan dalam hadis, al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u Maman ahab, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Yaumul qiyamah nanti. Maka para sahabat sangat gembira. Kenapa gembira? Karena mereka sangat cinta pada Rasulullah SAW. ketika dikatakan almaru ma'aman ahab, seseorang akan bersama orang yang dicintainya, mereka gembira. Berarti kami bersama Rasulullah SAW karena kami cinta pada Rasulullah SAW. Kalau seseorang naudzubillah cinta dengan orang-orang kafir, apa jadinya? Mereka dalam keadaan merencanakan rencana-rencana busuk kepada kalian, sedangkan kalian cinta pada mereka. Keterlaluan. Ha antum ulai. Tuhibbunahum wa la yuhibbunakum Kalian ini, kata Allah. Kalian cinta mereka, padahal mereka tidak cinta kalian. Bahkan mereka menginginkan kejelekan pada kalian. Qala radhiyallahu taala anhu innama yumashir rajul wa yusahib man yuhibbuhu wa man huwa mithluh. Seseorang itu akan berjalan bersama orang yang disukai dan bersama orang yang mithluh yang sejenisnya. Maka ini sebagai hujjah dari apa yang disebutkan dalam judul bab apa judul babnya tadi? Hukum salaf alal mar'i biqarini wa mamsyahu. Menghukumi seseorang dengan teman dekatnya dan juga teman jalannya. Mamsyah, teman berjalan. kau kenal dia? Aku kenal. Kata Umar bin Khattab, engkau belum kenal. Apakah engkau pernah berjualan dengan dia? Enggak. Apakah engkau pernah safar dengan dia? Enggak. Apakah engkau pernah bermalam dengan bersama dia? Enggak, engkau belum kenal dia. Dilihat dari situ. Kalau dia berjalan dan sebagainya, baru tahu, baru kenal. Oh, orang ini seperti ini, seperti ini. Kalau ternyata berbeda, namanya arwah akan menjauh, akan tidak cocok. Oh, ternyata. Baru tahu aku orang ini. Kalau sebaliknya, bersemakin kenal, tambah cinta. Semakin lihat bagaimana disafarnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, semakin cinta. Ketika bermalam, dia tahu bagaimana qiyamul lainnya, bagaimana puasa sunnahnya, semakin cinta. Ini barakallahu fikum akan seperti itu manusia. Fitrah manusia. Karena larwah junudun mujannadah. Wa qala dan berkata juga radhiyallahu taala anhu i'tabirun nas biaqdanihim ukurlah manusia dengan teman-teman dekat mereka fa innar rajul la yukhadin illa man yu'jibuhu nahwahu masih kata beliau radhiyallahu anhu ukurlah manusia dengan teman-teman dekatnya karena seseorang la yukhadin illa man yu'jibuh karena seseorang tidak akan berteman akrab menjadi khalilnya, menjadi khadimnya, kecuali man yu'jibuhu, orang yang dia kagumi, orang yang dia senangi. Ini juga mendukung apa yang sebelumnya. Sahabat yang lain, radhiyallahu taala anhu adalah Abu Darda. Qala min fiqhir rajul mamsyahu wa madkhalahu wa majlisahu di antara fikihnya seseorang. Bisa dilihat. Dari apa? Dari beberapa perkara. Satu mamsyahu, kedua madkhalahu, ketika majlisahu. Mamsyahu teman jalannya, madkhalahu tempat masuknya, wa majlisahu tempat duduknya, tempat bermajlisnya. Siapa yang berjalan bersamanya ketika dia safar? Siapa yang akan disinggahi ketika dia datang? Itu madkhal namanya, tempat masuknya. Biasanya ke rumahnya siapa? Yang ketiga, man yu'jibuhu. Atau yang ketiga, man majlisuhu. Siapa majlisnya? Dia bermajlis dengan siapa? Ngobrolnya dengan siapa? Thumma qal, kemudian berkata, qatalallahu syair hina yaqul. Qatalallahu syair, walaupun maknanya semoga Allah memerangi tapi ini pujian. Ya. Dan disinilah seninya besar Kalimatnya qatal Allah tapi maknanya pujian. Ini sungguh menakjubkan. Ya. Ucapan seorang penyair yang berkata anil ila tashal wa absir qarinahu. Tentang seseorang gak perlu tanya. Tapi lihat saja siapa temannya. Qatal Allah syair. Ya. Hampir sama dengan Indonesia ya. Edan. Artinya sepertinya cercaan, tapi maksudnya pujian. Bagus sekali. Barakallahu fiikum. Ucapannya sangat mirip seperti apa yang diucapkan dalam hadis, dalam ucapan sahabat. Anil mar'i la tasal wa absir qarinahu. Tentang seseorang jangan tanya. Cukup lihat siapa teman-temannya. Selesai. Teman-temannya orang baik, dia orang baik. Teman-temannya orang jelek, dia orang jelek. Teman-temannya ahlu sunnah, dia ahlu sunnah. Kalau teman-temannya adalah ahlul bidah, dia ahlul bidah. Kenapa la tasal? Kenapa jangan nanya? Enggak ada orang yang menyatakan saya jelek, enggak ada. Enggak akan ada yang menyatakan saya ahlul bidah, yang sesat, enggak akan ada. Jadi jangan tertipu dengan hizbiyun, sururiyun tabayun dulu kamu ini eh, ahlus sunnah. Ya, semua juga ngaku ahlus sunnah. Nggak akan mengatakan saya sururi, saya hizbi. Nggak ada. La tasal. Jangan nanya sama dia, tapi lihatlah. Siapa teman-temannya? Siapa tempat masuknya? Kemana bermajlisnya? Kemana tempat duduknya? Kalau berjalan bersama siapa? Cukup. Kalau berjalan bersama ahlul bid'ah, maka dia ahlul bid'ah. Kalau ternyata dia berjalannya, duduknya, singgahnya, masuknya dengan hizbi, fahuwa hizbi. Al-hizbi hizbi ya Abul Hasan. Khalas, kalau hizbi ya hizbi. Khamilina azakullah kembali kepada kitab. Kata Abu Darda, min fiqh rajul. Dari fiqhnya seseorang. Bisa kita lihat. Ini katanya alim. Ustaz, punya ilmu. Kok berjalannya dengan orang yang seperti ini? Aneh ini. Ya. Akan kita ketahui bahwa orang ini tidak fakih. Tadinya dikira fakih, tapi ternyata setelah lihat mamsyahu, setelah melihat madkhalahu, setelah lihat majlisahu, ternyata dia orang yang tidak fakih. faqih. Berarti kata beliau, min fiqhir rajul, fiqihnya seseorang, itu bisa dilihat dari mamsyahu, wa madkhalahu, wa majlisahu. Waqala Ibnu Mas'ud dan berkata Ibnu Mas'ud, "Lau anna mu'minan dakhala masjidan fihi ya. Kalau seseorang masuk dalam masjid ada seratus orang. Laisa fihim illa mu'minun wahid. Dari seratus itu enggak ada yang mukmin kecuali satu. Semuanya munafikin. La hatta yajlisa ilaih. Niscaya orang tersebut akan masuk, orang mukmin akan masuk dan duduk di sebelah orang mukmin tadi. Ada seratus ini, cuma satu yang mukmin. Dia akan datang dan duduk di sebelahnya dia. Kefal, bakhair. Sebaliknya, walau anda munafiqan. Kalau ada seorang munafik masuk ke masjid. Fihi mi'ah. Di dalamnya ada seratus orang. Laisa fihi illa munafiqun wahid. Enggak ada di situ seorang munafik kecuali satu. Maka orang itu akan datang melihat-lihat dan duduk di sebelah sang munafik tadi. Kenapa? Al arwah. Ya. Junudun mujannada. Ya. Iya pak iya. ya. Kalau ada satu majlis ya. isinya salafiyun, ada satu sururi, hizbi. Terus masuk orang hizbi, di mana duduknya? Tengok, tengok, tengok, tengok. Oh ada si fulan datang. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya toh? Karena arwah juludun mujannadah. Ma ta'arafa minha talaf. Apa yang sejenis aku. Sudah berapa dalil, sudah berapa akwal, sudah berapa asar yang kita baca. Alhamdulillah, bukan cuma burung. Iya kan? Kan dikiranya caksol, bukan Jaksel ya. Jaksel Jakarta Selatan pakar burung karena ngukurnya dengan burung Pada itu ucapan salaf yang ternyata bukan hanya asar itu bukan hanya riwayat itu masih sekian banyak riwayat lain bahkan dalil-dalil dari Quran wa sunnah tentang masalah berteman akan ada nanti insya Allah bahwa burung-burung tidak hinggap kecuali di yang sejenisnya. Kamu lihat burung darah bersama burung darah. Burung gereja bersama burung gereja. Dan itu sudah sudah sunnatullah demikian. <clears throat> Halah kembali kepada kitab. Kalimat laja'a itu lamnya dua memang seperti itu dalam manuskripnya. Seperti itu dalam Eh, buku aslinya, kitab aslinya. Hakata fil makhtutah. Tetapi kata penulis, tapi sepertinya melihat dari konteks kalimatnya tidak cocok kecuali kalau lamnya satu. Baru bisa terpahami. La jaa hatta yajlisa ilaih. Maka dia akan datang dan duduk di sebelahnya. Wallahu a'lam. Wa qala dan beliau juga berkata i'tabirul arda بأسمائها sahib bi sahib ukurlah tanah dengan nama-namanya tanah itu maksudnya daerah ukurlah daerah-daerah itu dengan nama-namanya pantai selatan ya sudah kebayang berarti pantai ya. gunung kidul ya berarti gunung kan begitu lihat dari nama-namanya atau ci fulan, ci fulan berarti tempat air, mata air. Dari kata cai. Wah kata. I'tabirul arda bi asma'iha. Ukurlah daerah-daerah itu dengan nama-namanya. Kalau dinamakan daerah ini, dikatakan padang fulan, padang berarti padang pasir. atau padang rumput, ya berarti padang rumput. Tetapi kalau mengukur sahib, bukan dengan namanya. Tapi dengan apa? Dengan sahibnya, dengan temannya. Wa'tabiru sahib bis sahib. Ukurlah teman dengan temannya. Kalau mengukur daerah-daerah itu dengan nama-namanya. Betul. Tapi kalau mengukur seseorang dengan teman dekatnya. Jangan dengan namanya. Namanya soleh, ternyata nggak soleh. Iya kan? Namanya Masya Allah mu'min taqi. Namanya sunni salafi. Tapi kalau tidak salah, kalau berteman dengan ahlul bidah, ya ahlul bidah. Tidak diukur dengan namanya, tapi diukur dengan apa? dengan teman-temannya. Ya tabiru sahib bis sahib. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah. Aqba hadal hadis. Fudail bin Iyad berkata setelah menyebutkan hadis yang sudah kita baca tadi tentang masalah teman dekat. Kata Fudail rahimahullah, "Fala yumkin an yakuna sahibus sunnah yumali sahiba bid'ah illa minan nifaq. Maka tidak mungkin seorang sahibu sunnah akrab bergaul dengan sahibu bid'ah kecuali minan nifaq, kecuali kalau ada nifaq, ada kepura-puraan. Ini komentar beliau terhadap hadis tadi. Almaru ala dini khalilih. Seseorang mengikuti agama teman dekatnya. Atau hadis al-arwah junud mujannada Bahwa yang namanya ruh-ruh itu seperti tentara yang salid. Apa yang sama akan akur, apa yang berbeda akan berpisah. Kata beliau berarti sahibus sunnah nggak mungkin yumali sahib bid'ah. nggak mungkin. Mustahil. Kecuali kalau ada kepura-puraan. Yang ahli bid'ahnya berpura-pura ahlu sunnah misalnya. Akhirnya ikut duduk bergaul bersama ahlu, ahli sunnah. Ya. Atau sebaliknya. Mungkin gak sebaliknya. Ahlu sunnah pura-pura jadi ahli bid'ah. Karena Kecuali kalau ahlu sunnah itu ternyata nggak asli. ah itu mungkin. Ahlu sunnah, ahli sunnah. Loh ternyata dia bergaul dengan ahli bid'ah. Oh berarti selama ini kita salah. Dia bukan ahlu sunnah. Nah. Berkata Yahya bin Abi Kathir rahimahullah. Kala Sulaiman bin Daud, "La tahkumu ala ahadin bi hatta tanduru man yukhadin." Berkata Sulaiman bin Daud alaihi assalam, "Jangan kalian menghukumi seseorang dengan sesuatu hingga kalian melihat siapa teman-teman dekatnya." Disebutkan dalam kitab yang sama, kitab Ibanah. Wakala Abu Hatim, <laughs> mutiara berikutnya dari para ulama. Tadi sudah dari para sahabat, dari para ulama, Fudail bin Iyad, Yahya bin Abi Kathir, dan sekarang Abu Hatim rahimahullah. Qadima Musa bin Uqbah As-Suwari Baghdad. فذكر لأحمد بن حنبل فقال انظروا على من نزل وإلى من man ya'wa ya'wi. kata Abu Hatim datang Musa ibn Uqbah As-Suwari. Atau As-Suwari. Datang ke Baghdad. Ke tempat di mana sana ada Imam Ahmad rahimahullah. Maka orang-orang bertanya-tanya, siapa ini orang? Pendatang baru. Ya. Siapa dia? Bagaimana dia? alusunah atau bukan alusunah maka disebutkan oleh mereka kepada Imam Ahmad, ya Imam datang si fulan ibn fulan begini dan begitu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, unduru alaman nazal." Lihat, singgah di mana? Wa ilaman yawi dan kepada siapa dia bernaung? Orang yang namanya datang dalam safar pasti akan singgah dan bernaung di rumah siapa bermalamnya di rumah siapa singgahnya Lihat pada siapa. Ini na'azakumullah. Ya. Fiqihnya Imam Ahmad dan para ulama. Ya. Dari hadis-hadis tadi. Dari asar-asar tadi. Bahwa kalau kita tidak tahu siapa dia, lihat kepada siapa datangnya. Kelimo atau ke tempat lain. Ya. Kan begitu. kalau ya. dia bukan limo saja, banyak tempat-tempat ahli sunnah. Ah. yang Kalau dia singgahnya ke rumahnya ahlul hawa, ke rumahnya khawarij, atau ke si fulan wa fulan dari kalangan ashabul bid'ah, mabbalalat, cukup. Anil mar'i la tasal. Wa absir qarinahu. Tentang seorang jangan tanya, tapi lihatlah siapa teman-temannya dan kepada siapa dia singgah. Bagaimana kalau sebaliknya? Siapa yang jemput? Ah. Ini karena ada kejadian. Seseorang yang ngakunya salafi ketika turun di bandara yang nyambutnya semua takfiri. Gimana kira-kira? Dan dibawa ke rumah mereka ada pertanyaan tanda tanya besar. Ya. Siapa dia? Ya. Ternyata memang, ya, naudzubillah, hizbi berpura-pura ahlu sunnah berpura-pura sebagai salafi. Ternyata masih tetap menjalin hubungan mesra dengan ashabul ahwa dari kalangan khawarij. Qala dikatakan dalam riwayat selanjutnya mutiara dari Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi rahimahullah inna wallahi ma ra'ayna ar-rajul yusahib min an-nas illa mithluh wa shakluh kata beliau kata Qatadah Ibn Da'amah rahimahullah sungguh kami demi Allah tidak pernah melihat seseorang berkawan dari manusia kecuali yang sejenisnya. Sungguh Demi Allah, kami gak pernah melihat seseorang berkawan dengan manusia kecuali dengan yang sejenisnya atau yang semodel dengannya. Fasahibus salihin. Maka hendaklah kalian berkawan dengan orang-orang saleh jika kalian orang-orang saleh min ibadillah dari hamba-hamba Allah la'allakum an takunu ma'hum au mithlahum semoga kalian menjadi orang-orang yang bersama mereka atau seperti mereka Dua-duanya baik. Kalau engkau belum seperti mereka, kalau saya berkawan dengan masyayikh, waduh, saya siapa? Tapi paling tidak engkau dianggap bersama mereka, walaupun tidak seperti mereka. Tapi digabungkan bersama mereka. Karena almaru ma'aman Ahab Seseorang bersama siapa yang dicintainya. Kalau kamu mencintai mereka, kamu bersama mereka insya Allah. Atau Suatu saat karena kamu terus bergaul dengan mereka, bertambah ilmu, bertambah ilmu, jadi seperti mereka. Masya Allah. Kalau santri-santri yang belajar di pondok pesantren kemudian jadi alim, Masya Allah, itu banyak. Tapi sungguh, saya lihat ada yang bukan santri. Tetapi karena rajinnya dia datang ke pengajian, dan terus dia bergaul dengan para asatidah, bahkan ikut membantu-bantu di pondok jadi ustaz juga jadi alim juga ajib padahal bukan santri artinya bukan santri yang di absen datang suruh hafalan suruh begini tapi karena semangat tidak kalah dengan santri masya Allah ini barakallahu fiikum apa ucapan beliau kata demi da'ama sadusi rahimahullah Fasahibus salihin. Berkawanlah dengan orang-orang saleh. Min ibadillah. La'allakum antakunu ma'ahum au mislahum Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersama mereka atau seperti mereka. Kalaupun belum seperti mereka, paling tidak dianggap bersama mereka. Wal mar'u ma'aman ahad. Mutiara berikutnya dari Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah wajadtu maktuban indi innama yusahibur rajul man yuhib sesungguhnya tertulis ini masih dalam kitab yang sama al-ibana tertulis di sisiku Innama yusahibur rajul man yuhib. Sesungguhnya seseorang akan berkawan dengan siapa yang dia sukai fitrahnya manusia. Gak mungkin berkawan dengan orang yang gak dia sukai. Gak mungkin. Ya. Maka barakallahu fikum. Ya. Hendaklah kalian mencari orang-orang yang saleh dan sabar bersama mereka. Kalau mereka menegurmu, terima itu sebagai teguran yang baik. Ya. Kalau mereka memarahimu karena Allah, jangan kamu musuhi dia. Karena dia memarahnya karena Allah, bukan karena benci kepadamu. Ya. Ini khonibun azakumullah butuh kesabaran. Lebih baik orang yang marah kepadamu ketika kamu salah daripada orang yang membenarkan kamu ketika kamu bermaksiat. Itu bukan temanmu, bukan kawanmu. Kawanmu, sahabatmu adalah orang yang memikirkan kamu nanti yaumul qiyamah selamat atau tidak selamat. Yang memikirkan kamu bukan hanya di dunia, tetapi memikirkan kamu bagaimana selamat di akhirat. Ini baru sahib, ini baru teman yang baik. Sehingga ketika salah ditegur. Bahkan kadang-kadang dengan keras. afatanun anta. Ya Mu'ad, kata Nabi SAW. Apakah Rasulullah SAW benci pada Mu'ad? La. Kata Nabi Mu'ad, yub'at yom kiamah amam al ulama biratwah. Mu'ad akan dibangkitkan nanti yom al kiamah di depan para ulama satu ratwah. Satu ratwah itu satu lemparan panah. Atau satu sejauh pandangan mata. Dipuji oleh Nabi SAW. Tapi marah tadi sebagai teguran karena cintanya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menyatakan pada sahabat yang lain, Fika jahiliyah. Padamu masih ada jahiliyah. Untuk menegur dia agar dia selamat, agar tinggalkan sifat-sifat yang seperti itu. Dan Alhamdulillah saat itu juga beliau taubat. Radiyallahu ta'ala anhu ardahu. Dan Rasulullah SAW tidak benci pada mereka. Justru marah-marah Rasul sama mereka. Sama para sahabat yang dicintainya. Adapun sama munafikin, ya Ya Rasulullah aku begini. Oh ya sudah semoga Allah ngampuni kamu. Ya Rasulullah aku sibuk gak bisa jihad. Oh ya nggak apa-apa semoga Allah ngampuni kamu. Itu Rasulullah SAW ya, kepada para munafikin. Justru marahnya pada siapa? Pada orang-orang yang dekat-dekatnya karena Allah SAW cinta pada mereka. Memikirkan keselamatan mereka. Ya. Maka sedemikianlah semestinya kita berprasangka kepada para asatidah, kepada para masyayikh, kepada para ulama. Ya. Ketika mereka marah, Qala dikatakan oleh Al-Auza'i, mutiara berikutnya berarti. Man satara anna bid'atahu lam takhfa alaina ulfatuhu. Siapa yang menyembunyikan dariku bid'ahnya tidak akan tersembunyi bagi kami ulfahnya kedekatan hatinya. Ini yang saya katakan tadi, tidak bisa dibohongi. Al-arwah, jududun mujannada, tidak bisa dibohongi. Karena orang nggak bisa berpura-pura. Dalam masalah kedekatan, dalam masalah kesukaan, dalam masalah raut wajah, itu sulit. Pemain-pemain sandiwara saja masih sering kaku tidak bisa berpura-pura kecuali dengan bantuan-bantuan segala macam alat-alat. Ya. Pegang mata, ya. kunan berlinang air mata, karena ada bawangnya di sini. Ya. Kadzab, pendusta. Maka kata Al-Auza'i rahimahullah, "Man satara 'anna bid'atahu", siapa yang menyembunyikan kebid'ahnya tidak bisa disembunyikan ulfahnya. Bid'ah disembunyikan. Ya. Tetapi ketika ulfahnya sama ini kaku, sama itu kaku, sama si bulan akrab. Siapa? Hizbi. Oh, akrabnya bukan main. Ya. Itu ulfah, gak bisa dibohongi. Ya. Oh, memang itulah teman dekatnya. Ya. Yang ya'lafuhu huwa. Ya. Dan itu kata beliau lam takfa alaina, Nggak akan tersamar atas kita ulfahnya. Silakan sembunyikan kebidahannya. Tetap di depan kita ucapannya bagus. Ahlus sunnah salafi. Di belakang lain. Depan kalian satu warna, di belakang kalian warna lain. Mutalawin. Gimana ngukurnya? Mau ngukur? Kayaknya depan kita baik-baik saja. Ternyata di tempat lain memiliki warna lain. Tempat lain lagi memiliki warna lain lagi. Bagaimana ini? Tenang saja. Walaupun dia sembunyikan kebidahannya, lam alaina ulfatuhu. Ulfahnya nggak bisa dibohongi. Sama siapa? Sama orang yang ditahdir. Sama siapa? Sama orang yang sudah dikatakan mubtadi' obal. Muhammad al-Imam. Sama siapa? Sama si fulan yang sudah ditahdir oleh para ulama. Ali Hasan Abdul Hamid sama siapa lagi? Sama si fulan yang sudah tafsir oleh para ulama dari Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Sama siapa lagi? Sama si fulan. Khalas. Esal baqi. Apa sisanya? Kalau sudah diketahui ulfahnya. Man satara anna bid'atahu lam ta, lam yakhfa alaina ulfatuhu. Lam takhfa alaina ulfatuhu. Mutiara berikutnya dari Al-Amash. Rahimahullah. Kanu la yas'aluna 'an rajul ba'da thalath. Dulu para salafus saleh tidak bertanya tentang seseorang setelah tahu tiga perkara. Tidak bertanya tentang seseorang setelah tiga perkara dia ketahui. Mamsyahu wa madkhalahu wa ulfuhu minan nas. Kalau sudah diketahui Imam Syahu teman jalannya, biasa berjalan bersama siapa? Wa madkhalahu tempat masuknya, tempat singgahnya, di rumahnya siapa? Wa ulfuhu dan dia ulfahnya sama siapa? Dekatnya sama siapa? Wis, cukup. Ya. Kalau sudah tahu tiga ini, la yas'aluna 'anil rajul. Tidak perlu lagi mereka bertanya tentang seseorang kalau sudah tahu tiga perkara. Sudah tahu teman jalannya, sudah tahu tempat singgahnya, sudah tahu pula teman-teman dekatnya, cukup. Demikian kata Al-Amash rahimahullah. Qala Hisham Ibn Hasan Al-Azdi rahimahullah tentang Ayyub As-Sakhtiyani Ayub As-Sakhtiyani radhiyallahu taala anhu du'ya ila ghasli mayyitin dianggap uh, dipanggil diajak untuk memandikan jenazah fakharaja ma'al qaum maka beliau berangkat bersama kaum untuk memandikan jenazah falamma kashafa an wajhih ketika disingkapkan wajahnya arafahu dia kenal orang ini Faqala aqbilu qibala sahibikum falastu aghsilu. Silahkan. <laughs> Kalian urusi sahabat kalian ini, teman kalian ini. Aku enggak akan memandikannya. Kamu saja mandikan. Kalian saja. Ra'aituhu yumashi sahiba bid'ah. Karena aku pernah melihat dia berjalan bersama ahlul bid'ah. Ayub Sektiani. Rahimahullah. Memandikan jenazah nggak jadi. Dilihat wajahnya dia kenal. Orang yang pernah akrab berjalan bersama sahib bid'ah. Dia nggak mau. Aqbilu ala sahibikum. Silahkan kalian urus jenazah kalian. Aku tidak mau. Aku lihat dia pernah berjalan bersama ahlul bid'ah. Demikian mereka mengukur seseorang dengan teman jalannya, mamsyahu. Kalau Muhammad bin Ubaidillah al Ghulabi, al Ghulabi, rahimahullah. Qala yatakatam ahlul hawa, ahlul ahwa'i kulla syai'in illa ta'aluf was suhbah. Kata Muhammad ibn Ubaidillah rahimahullah, yatakatam ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu selalu menyembunyikan semua yang ada pada dia. Kulla syai, segala sesuatu disembunyikan. Ininya disembunyikan, itu disembunyikan, semua disembunyikan buku yang diajarkannya disembunyikan, ucapannya disamarkan, pendapatnya juga disembunyikan. Illa ta'aluf was sohbah kecuali masalah ta'aluf was sohbah kecuali masalah kecenderungan hati dan persahabatan yang tidak bisa mereka berpura-pura. Tidak bisa. Berpura-pura akrab, tetap kaku. Tetap kaku. Walaupun dengan sok mujamalah dengan sok mujamalah bahasa basi bahasa yang sudah basi <coughs> kalimatnya berlebihan engkau adalah engkau adalah engkau adalah kayak penyair memuji Saifat Daulah anta syamsun wal muluku kawakibu wa yatla'ta lam yabdu hunna kawkabu engkau matahari, yang lain semua bulan, uh, engkau matahari, yang lain semua ya, bintang-bintang. Kalau engkau muncul matahari, maka bintang-bintang itu semuanya lenyap. Ya. Seperti para syuara al-mutanabbi kepada Saiful Daulah, kepada penguasa yang bernama Saiful Daulah, engkau syamsun yang lain kawakibu. Itu telah telah menyabdu min hunna kaukabu. Masya Allah. Ya. Ternyata sebentar kemudian berpaling meninggalkan sang ustadz yang dipuji-pujinya kembali kepada ashab abdalal ashab eh, lahwa yang saya dan itu sering terjadi bukan sekali dua kali Syekh Rabi kaza Syekh Rabi kaza beliau adalah beliau adalah beliau adalah saat kemudian dibalik Syekh Rabi itu kan bukan ulama kibar di Saudi itu banyak yang kayak Syekh Robi. Loh, kok berubah kalimatnya? Ini yang asli. Yang kemarin bahasa basi. Yang kemarin itu bahasa basi. Sekedar untuk menunjukkan saya bersama masyayikh, saya bersama Syekh Rabi. Tapi ternyata untuk menutup-nutupi ulfah tidak bisa. Untuk menutup-nutupi sohbah tidak bisa. Ulfahnya kepada syekh lain yang ditahdir. Ulfahnya kepada tokoh lain yang sudah diperingatkan untuk menjauhi dari dia. Sehingga gelisah. Ini kita harus tanya lagi sama yang lain. Lo kan kamu udah ke Syekh Robi. Ya tapi... Iya, iya, iya, ya Ya. Saya paham. Ada sesuatu yang kau tidak cocok. Ada sesuatu yang kau tidak suka. Khamilina azakumullah. Yaitu masalah manhaj tahzir yang diajarkan oleh beliau dan para masyayikh yang lainnya. yang nanti kembali kepada ucapan-ucapan salaf. Qala dikatakan yatakatam ahlul ahwa memang demikian ahlul ahwa selalu menyembunyikan selalu apa yang ada pada mereka disembunyikan segala sesuatunya kecuali masalah persahabatan masalah keakraban sama siapa itu yang nggak bisa dibohongi dan nggak bisa disembunyikan selalu kelihatan wajahnya ketika bersama ahlu sunnah kusam bermuram durja. Tetapi ketika bersama ahlul ahwa bersinar-sinar ceria. Kira-kira terlihat atau tidak terlihat? Terlihat. Terlihat. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala bukakan siapa mereka. Qala Mu'ad ibn Mu'ad li Yahya ibn Sa'id. Dikatakan oleh Mu'ad bin Mu'ad kepada Yahya bin Sa'id. Ya Aba Sa'id, ar-rajul wa in katama ra'yahu lam yakhfa dhaka fi ibnihi wala sadiqihi wala fi jalisih. Wahai Aba Sa'id, sesungguhnya seseorang itu walaupun menyembunyikan pendapatnya tidak akan tersamar hal itu pada anaknya. Tidak pula pada temannya. Tidak pula pada teman-teman duduknya. Walaupun disembunyikan pendapat jeleknya, pendapat sesatnya. Lam yakfadaka fi benihi, nggak akan tersamar pada anaknya karena anaknya ngikuti bapaknya. Kota bapakku boleh. Ah, ketahuan. Ternyata kamu itu menyimpan pendapat yang salah, pendapat yang jelek, pendapat yang naudzubillah ternyata bid'ah misalnya. Sesat. Ya. Lam yakhfa. Nggak akan tersamar dari anak anaknya. Nggak akan tersamar pada keluarganya. Nggak akan tersamar pada teman dekatnya. Nggak akan tersamar pada kawan-kawannya, teman duduknya. Khonirina azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Tentunya kalau bicara teman dekat, teman dekat, yang paling dekat adalah istrinya dan anak-anaknya. Kan begitu. قال عامر بن قيس الملائي رحمه الله إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه فإذا رأيته مع أهل البدع في فيأس منه فإن الشاب على أول نشوئه كتب اليوم رحمه الله Kalau engkau melihat seorang pemuda awal terbentuknya, beranjak dewasanya, bersama ahlu sunnah wal jamaah, maka harapkanlah. Ini berharap kita. Kalau dia akan jadi baik, jadi saleh, jadi sunni salafi. Fa'idha ra'aitahu ahlul bidah. Kalau engkau lihat ketika mulai beranjak dewasa bersama ahlul bidah, fai'as asminhu Putus asalah dari dia. Mengapa demikian? Fa inna syab ala awalin nusyu'ih kalau pemuda itu tergantung bagaimana awal terbentuknya ini khodirin azakumullah walaupun tidak bermakna mutlakan tetapi itu adalah hukum secara keumuman secara aglabiyah demikian khodirin azakumullah apa dalilnya mungkin ada yang bertanya kok suruh putus asa Dalilnya adalah apa yang pernah kita bacakan hadis Rasulullah SAW bahwa inna allah tajaza sahibul bid'ah anit taubah. Allah menghalangi pelaku bid'ah atau sahibul bid'ah dari taubat. Artinya orang yang sudah berpemahaman bid'ah sulit untuk berubah. Allah halangi untuk berubah. Jarang-jarang jarang sekali ada yang berubah kemudian taubat jarang. Selalu mereka dalam keadaan sulit untuk berubah. Kalaupun berubah kepada bidah yang lain. Dari satu bidah ke bidah yang lain. Sehingga beberapa masyarakat ketika dilapori si fulan Mubtajik Baal. sekarang sudah taubat. <laughs> Aku nggak percaya. Ya Syekh, dia sudah meninggalkan ucapan yang lama. Kata Syekhnya, meninggalkan ucapan yang lama kepada ucapan apa? Lihatlah. Lihatlah dia nggak akan berpindah dari satu bid'ah kecuali kepada kebidahan yang lain. Sehingga kalau seorang pemuda beranjak dewasa di atas sunnah, harapkanlah, insya Allah jadi baik. Tapi kalau seorang anak beranjak dewasa di atas kebidahan, punah harapan. Kecil harapan. Hampir-hampir sudah kita putus asa. Mau bicara apa? Kamu sampaikan ayat itu maksudnya bukan begitu. Kamu sampaikan hadis, emang semua hadis harus kita pakai. Kamu sampaikan ucapan ulama, itu kan wahabi. Sulit. Ini barakallahu fikum sehingga hati-hatilah para remaja kalian, anak-anak kita. Jangan sampai beranjak dewasa terbentuk di atas kebidahan. Harus betul-betul dijaga di atas sunnah bersama ahlus sunnah di pondok-pondok ahlus sunnah. Jangan dibiarkan bersama naudzubillah orang-orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.